Mitra bisnis Kompas menulis, saksi dalam beragam kasus korupsi dan korban kekerasan yang seharusnya dilindungi malah sering dijerat penegak hukum sebagai tersangka. Bahkan bisa disidang terlebih dahulu sebagai tersangka daripada sidang awal sebagai saksi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengacara Mahendra Data. Pak Mahendra, apa komentar Anda melihat fenomena ini? Jadi memang ada istilahnya ada fenomena yang uh, tindakan beringas dari beberapa oknum aparat dengan alasan terobosan hukum dengan menggunakan celah-celah hukum tetapi yang paling menyedihkan adalah dengan menggunakan kewenangan yang ada padanya sehingga bagi saya itu berkesan sudah abusive of power jadi ya, merupakan suatu buah pelecehan dari kewenangan itu jadi yang dikatakan ini banyak terjadi antara lain yang tulis bagaimana yang ditulis oleh satu surat kabar tersebut bahwa memang tidak hanya itu ada beberapa kasus lagi yang misalnya seorang yang melapor sebagai korban malah dibalik menjadi tersangka kemudian sebaliknya ada orang yang memenangkan pra peradilan melawan kepolisian kemudian malah ditangkap saksinya dan lain sebagainya itu itu itu saya pikir sudah mulai bergerak nah ini saya pikir perlu mendapat perhatian dari pihak-pihak instansi terutama instansi pengawasan pejabat dan instansi pengawasan karena memang betul kalau kita mau bergerak di dalam dunia hukum itu satu pasal itu bisa ditafsirkan macam-macam arti gitu ya tetapi inilah yang diakibatkan karena pengawasan yang ada pada satu. Kalau kita bicara mengenai polisi atau Polri, itu memang yang menjadi persoalan adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 nya itu sudah pertama kali lahir. Jadi katakanlah sejak zaman Undang-Undang tersebut, ini memang agak memiliki celah kepada pihak kepolisian apa oknum-oknum polisi yang ingin bermain dengan kewenangannya. Kenapa saya katakan demikian? Karena disitulah awal diserahkannya pengawasan, penindakan dan katakanlah sebuah supervisi dari uh, pejabat kepolisian kepada polisi sendiri. Itu itu awalnya. Semula sebelum adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Polri itu diawasi oleh lembaga instansi luar kita kenal waktu itu masih dalam kesatuan ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, di mana dia di bawah POM. Nah, yang kedua juga, selain diawasi oleh oleh dirinya sendiri ya di mana ada anekdot yang mengatakan bahwa mana mungkin jeruk makan jeruk itu itu itu itu, itu pasti kemudian yang kedua kita diiming-imingi oleh sebuah komisi yang yang diharapkan tadinya bisa mengawasi kepolisian namun ternyata komisi itu hanya tak lebih dari sebuah lembaga penasihat saja apakah itu namanya namanya Kompolnas Komisi Kepolisian Nasional yang ternyata hanya memberikan rekomendasi-rekomendasi yang bisa tidak diikuti bisa diikuti jadi saat ini saat ini kalau memang Pak Kapolri komit terhadap sebuah pembersihan dan peningkatan citra Polri, maka tidak ada jalan lain berdasarkan apa yang sudah ada hari ini, yaitu meningkatkan peran propam. Di mana propam itu kalau bisa juga diisi oleh orang-orang profesional, jadi tidak harus polisi, tetapi dia juga diawasi ataupun diisi oleh orang-orang ibaratnya outsourcing lah, orang-orang dari profesional sebagai penasehat atau staf ahli dari propam itu sendiri, sehingga mereka tidak-tidaknya bisa mendorong propam untuk bertindak lebih independen. Kemudian yang kedua, kalau propam sudah digiatkan ataupun sudah diberi kewenangan yang cukup untuk menindak tindakan-tindakan semacam ini juga beri mereka itu apa namanya kepastian hukum. Apa itu kepastian hukum? Sebagaimana kita ketahui bahwa atasan atau Kapolri sampai Kapolri itu bisa katakanlah mengintervensi penyidikan propam. Nah, khusus untuk di kemudian hari kalau ingin serius memberantas hal-hal semacam ini, abusive of power ini, sebaiknya Pak Kapolri itu komit bahwa apa yang sudah ditindak oleh propam itu benar-benar menjadi tindakan hukum ataupun tindakan sanksi dari seluruh instansi kepolisian. Lalu Pak, terkait hal ini, sudah ada surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011 di mana hakim tidak boleh menyidangkan laporan balik sebelum laporan seorang saksi atau korban disidangkan. Apa yang sebaiknya dilakukan Mahkamah Agung atau lembaga hukum terkait untuk menekan praktek-praktek menjerat saksi seperti ini, Pak? Karena begini, kalau Mahkamah Agung tentunya dia hanya bisa menunggu di tingkat pengadilan. Permasalahannya adalah pada saat tingkat awal itu oknum polisi tersebut sudah punya kewenangan untuk menahan, menangkap, menahan dan cukup waktu dua kali eh, apa puluh hari kemudian tambah puluh hari kemudian kalau dia bisa bekerja sama dengan jaksa dalam soal penahanan dia bisa tambah lagi tiga puluh hari. Selama itu orang sudah di tanda kutip merasa tersiksa dong sehingga mau saja membalikkan apa namanya persoalan. Sering saya hadapi saya saya sendiri menghadapi maupun kawan-kawan menghadapi, tiba-tiba ada tersangka yang tidak mau ketemu pengacaranya lagi, seakan-akan marah, kemudian menulis surat kepada keluarganya untuk tidak melakukan apa-apa dan lain sebagainya itu saya pikir sebuah produk dari tekanan. Jangan dia jangan diharapkan itu merupakan kesukarelaan orang. Bahkan yang paling lucu adalah seorang adik kandung yang advokat atau penasihat hukum itu tiba-tiba kakaknya bisa menolak adik kandungnya itu untuk tidak membelanya dengan sebuah surat yang diantarkan oleh petugas kepolisian. Aduh, ini kan aneh gitu. Demikian pengacara Mahendra Data, saya Wendy Lim.